Karena ini masalah syariat dan penetapan daripada lebaran itu juga merupakan salah satu syariat dan syiar Islam dan dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari nilai-nilai syariat Islam. Tentu dalam hal ini kita harus mengetahui adab dan sunnah-sunnahnya agar pelaksanaan tersebut sangat menambah nilai dan menambah kesempurnaan Eh, pelaksanaan Eid yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu para pemimpin al-irtisal mandi. Dimana fungsi daripada mandi ini agar kaum muslimin yang tentunya berada di tengah-tengah keramaian kaum muslimin yang lain tidak menjadi duri dalam daging di mana dia berada di antara saudara-saudaranya jangan sampai mengganggu yang namanya mengganggu tidak hanya dari ucapan dan perbuatan namun aroma pun dapat mengganggu kaum muslimin yang lain bahkan para ikhwatiddin azallahu pun, jangankan manusia malaikat pun dapat terganggu dengan aroma yang tidak sedap yang dikeluarkan dari uh, seorang muslim yang mungkin kurang bersih dalam menata kehidupannya. Di antaranya para ekofidin salah satu contoh sampai-sampai malaikat terganggu yaitu di, dilarangnya makan e, bawang merah ketika kita hendak ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya uh, fa innal malaikah yata'adza bima yata'adza bima yata'adza bihin nas. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan aroma yang mengganggu manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di mana kaum muslimin bergabung dalam sebuah lapangan di hari yang penuh berkah di hari persatuan kaum muslimin para ikhwatiddin jangan sampai merusak persatuan mereka jangan sampai merusak suasana persaudaraan tersebut Apabila seorang muslim berada di tengah-tengah kaum muslimin yang lain dengan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tentu satu hal yang pasti akan terjadi yaitu akan muncul yang namanya ghibah. Akan muncul yang namanya ghibah, mau tidak mau orang akan membicarakannya. Kalau dia segan misalnya mengingatkan teman yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap tersebut, minimal dia akan cerita kepada teman yang lain. Si fulan baunya lumayan misalnya. Tentu hal ini akan mengganggu suasana persaudaraan pada waktu yang penuh berkah tersebut. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada kita salah satu adab yang harus diperhatikan adalah mandi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyaghduwa lil musalla. Bahwasanya Ibnu Umar dia mandi pada hari Idul Fitri sebelum dia pergi ke musalla. Sekali lagi di sini musalla yang dimaksud adalah musalla dalam istilah bahasa Arab, bukan musalla dalam istilah bahasa Indonesia. Musalla dalam bahasa Arab adalah sebuah lapangan terbuka yang digunakan untuk pelaksanaan sholat id, idul fitri maupun idul adha. Demikian para azza wa iyyakum. Baik, jadi mandi. Bagi orang Indonesia tentunya mandi pada pagi hari setiap harinya bukanlah satu hal yang yang apa namanya yang satu hal yang aneh bahkan aib apabila seorang ketahuan dia belum mandi pagi walaupun dia e, beraroma wangi Walaupun terlihat dia seperti orang yang sudah mandi. Namun kalau ketahuan dia tidak mandi pagi, itu merupakan satu aib dalam muruah kita. Kebiasaan dan adat eh, kita di Indonesia, terutama di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tentunya kita perlu niat di sini. Supaya mandi yang kita lakukan itu tidak beda dengan mandi-mandi yang lain. Mandi yang lain yang kita lakukan itu adalah merupakan uh, rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Tapi mandi yang sekali ini adalah dalam rangka pelaksanaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalamnya ada nilai ibadah. Sehingga di dalamnya itu ada nilai ibadah. Tidak hanya sekedar membersihkan diri, tetapi ada nilai-nilai unsur ritualnya, religiusnya. Sehingga uh, tentunya hal itu sedikit banyak ya akan uh, menambah nilai lebaran yang akan kita laksanakan. Kemudian at-tatayyub memakai wangi-wangian, ini juga kaitannya sama dengan yang pertama tadi. Di mana salah satu sunnahnya yang lain yaitu memakai wangi-wangian. Hanya saja wangi-wangian ini khusus untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum wanita. Kalau mandi kedua-duanya, baik wanita maupun pria. Namun memakai wangi-wangian keluar rumah ini khusus untuk kaum laki-laki. Adapun kaum wanita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman ra'atin ta'attarat marat ala qaumin liyajidu rihaha fahiyazani. Wanita mana saja yang memakai parfum lantas dia melintas di satu kaum agar kaum itu mencium aroma wanginya maka wanita itu kata Rasulullah adalah wanita pelacur. Para kafirin azallahu Apakah wanita itu benar-benar pelacur? Tentu kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Namun para kafirin, hal ini bisa me, apa namanya? Bisa menjerumuskan seseorang pada pelacuran. Menjerumuskan seorang pada pelacuran. Oleh karena itu konon katanya, katanya ya. Para pelacur itu menggunakan aroma-aroma yang menyengat, yang merangsang lawan jenis yang akan membokingnya misalnya. Demikian, ada ada tasabu dengan para para pelacur. Oleh karena itu para Rafafidin, apalagi sekarang ini media-media massa yang me mengiklankan berbagai macam bentuk parfum, seluruhnya seluruhnya itu menampilkan apa yang cantum dalam hadis. Dia pakai agar orang lain mencium aromanya dan itu pelacur kata Rasulullah kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang itu sangat sedikit sekali kaum wanita muslimah yang keluar rumah tidak pakai parfum. Sedikit sekali. Dan sepertinya juga jarang-jarang mereka membaca hadis ini. Para kafirin azallahu iyyakum, ya terutama kalau sedang pergi ke pesta. Itu dari si parfumnya, belum lagi polesan sana, polesan sininya. Benar-benar tabarutnya seperti tabarut orang-orang jahiliyah, beriasnya beriasnya seperti beriasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Para kafirin, adat yang Kedua yaitu at-tatayyub yaitu memakai wangi-wangian. Sekali lagi khusus untuk kaum wanita, untuk khusus untuk kaum pria jika keluar rumah jika keluar rumah. Perlu kita ketahui bahwasanya inti daripada pelaksanaan Id adalah sholatnya. Inti dari pada pelaksanaan sholat Id adalah sholatnya. Jadi ketika seorang itu mandi, seorang itu memakai wangi-wangian yaitu ya ketika dia akan keluar melaksanakan sholat Id. Adab selanjutnya labutun siap al-jadid. Memakai pakaian yang bagus atau yang baru boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubro, karena Ibnu Umar yalbisu ahsana thiyabihi fil aidain bahwasanya Abdullah bin Umar memakai pakaiannya yang terbaik pada dua hari raya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar di mana Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah SAW e, eh, membelikan untuk Rasulullah SAW sepotong pakaian yang terbuat dari sutra. Lantas dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambil pakaian ini agar Anda Anda menggunakannya, memakainya, mengenakannya ketika menyambut tamu kenegaraan dan ketika melaksanakan Idul Fitri Idul Adha." Rasulullah menolaknya Menolaknya bukan dikarenakan dikenakan ketika menyambut utusan kenegaraan atau untuk pelaksanaan Idul Fitri, tidak. Menolaknya itu dikarenakan sutranya. Demikian. Itu tanda bahwasanya apa yang disebutkan Umar itu mengenai memakai pakaian pada Id, pakaian baru, pakaian bagus pada Idul Fitri Idul Adha itu adalah satu hal yang disunahkan Rasulullah mendiamkan artinya itu uh, sunnah takriri. Sunnah takriri yang beliau tolak adalah dikarenakan sutranya. Demikian para ikhwat itu. Kemudian adab selanjutnya aklut samarat qabla khuruji minal mabi minal baiti yaumal fitr wa adamul akli qabla dhabhi yaumal yauman nahri. Makan kurma sebelum pergi keluar rumah pada Idul Fitri dan tidak makan apa-apa ya dan tidak makan apa-apa sebelum menyembelih pada hari Idul Adha. Hadisnya para fakidin, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jabir bin Samurah dari Rasulullah sallam annahu innahu alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdua yaumal fitri hatta yakulat kamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi melaksanakan Idul Fitri, salat Idul Fitri hingga beliau makan kurma terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam at tirmizi dan Imam Ahmad dari Buraidah, "Kana sallallahu alaihi wasallam la yaumul fitri hatta yata'am." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sebelum beliau bahwasanya beliau uh, tidak pergi ke Idul Fitri sebelum beliau makan terlebih dahulu wala ya'kula al-adha hatta yarji fayakulu fayakula min adapun pada hari Idul Adha beliau tidak makan apa-apa hingga beliau pulang dan makan dengan daging sembelihannya jadi pada hari Idul Fitri kita itu disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar melaksanakan sholatnya, ya. sholat idnya. Adapun Idul Adha tidak. Rasulullah tidak makan apa-apa sampai beliau pulang dari beliau pulang dan yang beliau makan pertama sekali adalah atau sarapannya adalah daging kurbannya. Demikian sunnahnya para makiddin azunallahu iyyakum. Ya tentunya ini bagi yang mampu karena maksudnya ma makan daging kurban untuk sarapan itu bagi yang mampu karena pembagian daging sekarang ini kan tuh jam 3 nah gimana antum tahan dari mulai pagi sampai jam 3 demikian tapi kalau misalnya antum sembelih sendiri di rumah pulang dari sholat id sembelih kemudian ambil sebagian dagingnya dibakar atau di terserahlah makan dengan daging itu itu lebih sunnah demikian sunnahnya jadi sarapannya makan paginya itu adalah dengan daging sembelihan. Namun kalau antum gak ada kurban hanya menunggu jatah, udahlah perhatikan diri sendiri dulu kira-kira tahan nggak nunggu sampai jam 4. Itu pun kalau nggak diundur sembelihannya. Demikian para ekofidin. Dan di sini juga perlu diperhatikan banyak orang yang mengatakan bahwasanya pada pagi hari Idul Adha itu kita disunahkan berpuasa terlebih dahulu. Ini bukan puasa ya. Ini bukan puasa. Hanya sebutkan Rasulullah nggak makan apa-apa sebelum sebelum pergi. Kalau puasa itu kan ada aturannya, ada sahurnya, ada apa namanya, ada puasanya, kapan berbukanya, demikian. Ini bukan puasa namanya. Hanya Rasulullah tidak makan. Bagaimana kalau minum? Apakah termasuk tidak termasuk dalam masalah ini? Ya dia nggak makan tapi minum teh manis sebelum pergi misalnya. Kan banyak kebiasaan kaum muslimin itu sebelum dia pergi eh, apakah kerja ke kantor minum teh manis dulu. Nanti baru jam 10 sudah keluar main-main misalnya atau pas ada kesempatan dia baru sarapan misalnya. Mengenai minum Allahu alam bisawab. Namun zahirnya di sini Rasul tidak makan. Zahirnya tidak makan. Apakah boleh kita katakan kalau dikatakan nggak makan berarti nggak minum? Kalau dikatakan Rasulullah tidak makan, berarti beliau tidak minum. Eh, Layas talzim para ikhwafidin. Tidak tidak bisa karena apa? Karena antara makan dan minum itu dua dua hal yang berbeda dan tingkatannya juga berbeda. Tingkatannya juga berbeda. Kalau seandainya Rasulullah itu minum, tidak minum, Rasulullah minum saja tidak, apalagi makan. Tapi kalau Rasulullah tidak makan, minum belum tentu, bisa saja beliau minum. Allahu a'lam bishawab ya lebih amannya antum nggak usah dan nggak usah makan dulu lebih aman kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum at-takbiril aid bertakbir ketika keluar rumah bertakbir ketika keluar rumah perlu antum ketahui bahwasanya sunnah takbir itu yang tidak ada khilafiyah di kalangan para ulama adalah ketika keluar rumah pada pagi hari menuju lapangan penyelenggaraan tempat pelaksanaan sholat id di situ. Adapun malamnya itu ada khilafiyah. Namun kalau kita lihat di negara kita ini kebiasaan kaum muslimin malah yang ramai itu malamnya. Kalau sudah orangnya pergi sholat id menang saja dia. Dia tidak ada seorang pun yang bertakbir kecuali yang ada di lapangan. Ini satu kekeliruan ya satu kekeliruan. Kalau malam harinya keliling-keliling bertakbir ditambah lagi dengan suara-suara yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Nah, sementara pada pagi hari tak ada seorang pun hampir dikatakan tidak pernah tidak ada kita mendengar di jalan itu orang bertakbir. Hampir tidak pernah. Bukan hampir tidak pernah sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada orang takbir di jalan pada pagi hari dia menuju Sholat id. Kalau di lapangannya ada, di jalan itu enggak. Yang saya dengar saya sendiri, itu pakai helm. Kalau kita kencang-kencang juga orang menengokin gitu. Ada apa ini? Ya? Namun sunnahnya para yafafidin, ya, sunnahnya itu dari mulai rumah sampai ke ke masjid, ke musola. Nah itu mari kita semarakkan ya antum sudah tahu ya sambil bawa keluarga takbir aja. Ya kalau teriak-teriak kali lah, tapi ya Allahu Akbar, teriak-teriak orang Maharami nanti. Apalagi pakai cadar kan istrinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Barra. Qala sallallahu alaihi wasallam, afan ini bukan takbir, bet. tabekir. Lain takbir dengan tabekir. Nanti ada ada ada takbir. Tabekir bukan takbir. Tabekir itu artinya menyegerakan pelaksanaan sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Barra, qala sallallahu inna awwala ma nabda'u bihi yaumuna ya. Inna awwala ma nabda'u bihi yaumuna hadha an nusalliya thumma narji'u linanhara faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalika fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa min nusuki fi syai' Sesungguhnya hari yang pertama sekali kami mulai pada hari kami ini adalah sholat. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya sholat itu disegerakan. Hari yang per, aktivitas yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah sholat. Menunjukkan sholat itu disegerakan. Menunjukkan sholat itu disegerakan. Kemudian kami pulang dan menyembelih. Barang siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah melaksanakan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sebelum itu, artinya sebelum sholat, berarti dia hanya menyembelih hewan daging yang dia berikan kepada keluarganya. Bukan dikatakan hewan kurban. Demikian. Kemudian kemudian ikhrajun nisa lil musalla membawa serta kaum wanita, membawa serta kaum wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummu Adiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil awatik zawat wa, wa zawatil khudur wal huyyad wa ammal fa yashhadna al khair wa da'wat al mu'minin wa ya'tazilna al musalla Kata Ummu Atiyah, Ummu Atiyah adalah seorang yang sahabiah yang terkenal yang dia bertugas sebagai penyelenggara jenazah Ummu Atiyah yang memandikan jenazah di antaranya dia yang memandikan jenazahnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Amar Rasulullah SAW memerintahkan untuk membawa serta wanita-wanita, anak-anak gadis, anak-anak tingitan, bahkan wanita yang sedang haid. Adapun wanita haid dia ikut menyaksikan kebaikan dan dakwahnya ke orang-orang mukmin. Hanya saja mereka hendaklah uh, mengasingkan diri dari tempat pelaksanaan sholat. Artinya kaum wanita yang haid dia kan tidak ikut melaksanakan sholat id namun mereka duduk khusus tempatnya tidak bergabung dengan wanita-wanita yang akan melaksanakan sholat id. Nah demikian. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya semua jenis wanita dibawa serta. Semua jenis wanita yang wanita pingitan, anak gadis, wanita haid pun dibawa serta. Ya ya bahkan yang tidak tidak dibenarkan sholat pun dibawa serta agar mereka menyaksikan bagaimana persatuan orang-orang mukmin menyaksikan bagaimana dakwahnya orang-orang mukmin, menyaksikan bagaimana kebaikan orang-orang mukmin. Terlihat di sana bagaimana gegap gempitanya kaum muslimin mengumandangkan takbir dan tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat bagaimana kebersamaan orang-orang mukmin. Para fakidin azallahu iyyakum. Salat Id merupakan syiar yang menunjukkan bagaimana bagaimana persatuan orang-orang mukmin, orang-orang muslim Sampai-sampai wanita haid pun dibawa serta agar mereka ikut menyaksikan persatuan tersebut. Tidak hanya itu, seorang sahabiah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya salah seorang kami gak punya jilbab." Apa kata Rasulullah? lialbis ukhtaha jilbabaha." Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Coba bayangkan, yang gak punya jilbab pun dipinjamkan jilbabnya. Saking pentingnya mereka untuk hadir menyaksikan dakwahnya orang-orang mukmin pada waktu itu. Namun dakwah ini pun sudah mulai terpecah belah oleh kaum muslimin sendiri. Itu yang sangat disayangkan para hafidin azinallahu wa iyyakum. Salat Id saja nggak bisa sama. Ya. Salat Id saja nggak bisa sama. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Para hafidin azinallahu wa iyyakum. Jadi di sini ya, semua wanita dibawa ikut serta. Antum yang punya uh, anak istri di bawah semuanya ikut ya ikut menyaksikan sholatnya kaum muslimin ya, ikut beserta ikut serta sholat bersama kaum muslimin yang lainnya ya kaum muslimin yang lainnya jadi tidak ada di situ uh, apa namanya sholat id salafi sendiri begitu tidak ada bergabung bersama kaum muslimin yang lainnya oleh karena itu para fakidin untuk pelaksanaan sholat id sebenarnya sunnahnya itu bersama kaum muslimin yang lainnya. Tapi sekarang ini kadang-kadang perkiraan karena terjadi e, berkelompok-kelompok begitu itu dikarenakan menimbang yang tahu saya yang paling banyak itu karena masing-masing masjid membuat id sendiri menimbang kota infaknya. Ya. Menimbang kota infaknya. Ada satu atau dua masjid atau tiga masjid bergabung satu lapangan Ketika melihat kotak infaknya banyak, akhirnya mereka pun buat masing-masing uh, salatnya. Demikian. Jadi pada dasarnya sebenarnya salat itu dilakukan oleh uh, apa? Dilakukan oleh uh, pemerintah setempat, ya lurah setempat, disitulah tempat bergabungnya kaum muslimin. Para kafirin aja Allah ya, benar jangankan tempatnya yang jangankan masalah tempat, hari saja sudah tidak bisa sama harinya saja sudah tidak bisa sama para sahabat Begitulah problematika kaum muslimin dan itu salah satu salah satu azab, salah satu uh, bala yang menimpa kaum muslimin tanpa mereka sadari. Cobalah setiap kali ada perbedaan kaum muslimin bingung. Setiap ada perbedaan SMS masuk ke HP saya pada bingung. Ya nggak saya balas balasin, nanti juga orang bingung. Nanyanya hampir sama mirip, itu saja jawaban Itu itu saja pertanyaannya. Banyak pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz berbeda? Tolong dijelaskan sama dalil-dalilnya. Itu SMS. Tolong jelaskan Ustaz pakai SMS. Ya, begitulah para fakir. Ya. Ah, intinya sekali lagi di bawah serta seluruhnya. Ya, di bawah serta seluruh kaum muslimin, seluruh wanita-wanita ikut serta ke lapangan seluruh yang namanya wanita. Bahkan anak-anak juga. Anak-anak pun ikut dibawa serta ke lapangan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwasanya anak-anak ikut serta. Kata Ibnu Abbas, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fitri wal awi adha fa thumma khataba thumma atan nisa fawadahunna wa dzakarahunna wa aku keluar bersama Nabi pada hari Idul Fitri atau Idul Adha beliau salat lantas berkhutbah kemudian beliau mendatangi kaum wanita memberi mereka nasihat dan mengingatkan mereka serta menyuruh mereka untuk bersedekah demikian Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya anak kecil pun dibawa serta ke ke ke musola. Sekali lagi saya bacakan dari Ibnu Abbas, saya keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau sholat, lantas beliau memberikan khutbahnya. Para ulama memberikan memberikan istimbat untuk ucapan Ibnu Abbas ini bahwasanya anak-anak pun ikut laksanakan sholat. Dari mana itu? Hah? Mana di situ bawa anak? keluarga. Mana di situ buku keluarga? ibu Abbas ini kan Abbas waktu itu masih anak-anak, ya. Ibnu Abbas waktu itu masih anak-anak. Jadi anak-anak pun ikut diboyong ke lapangan. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya untuk hadir pada Idul Fitri dan Idul Adha tersebut para itu. Ya. Jadi jangan ada yang ditinggal di rumah. <clears throat> Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana Ustaz kalau dia mengganggu dan seterusnya? Ya, ini nama anak-anak kan mengganggu, kadang-kadang nangis. Bagaimana Ya para ini dari dahulu sampai sekarang yang anak-anak itu tetap mengganggu. Antum kira pada zaman sahabat itu begitu mengoek lahir lantas mereka soleh sholatnya di sunnah begitu tetap saja jalan sini jalan sana begitulah emang anak-anak itu anak-anak jangan heran kalau bawa bapak yang begitu baru heran mama-mama yang begitu baru heran sudah besar sudah SMP masih begitu baru heran tapi kalau namanya masih anak-anak dari dahulu sampai sekarang ya begitu. Nah demikian. Mungkin anda masih ingat ketika Rasulullah SAW sujud lama sujudnya. Ya. Lama sujud Rasulullah SAW. Lain daripada yang lain lamanya. Sehingga salah seorang sahabat berinisiatif. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Lantas dia kepalanya. Ternyata dia lihat Husain atau Hasan sedang naik ke punggung Rasulullah SAW. Ya, sedang naik ke punggung Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sedang turun wahyu? Karena yang lain kan nggak nggak ngangkat kepalanya. Sahabat yang tahu kan yang ngangkat kepala tadi itu aja. Nggak turun wahyu ya Rasul. Apa sedang turun wahyu ya Rasulullah? Atau apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah, oh, tadi ada Hasan atau anakku tadi sedang mengendaraiku. Rasul. sedang mengendaraiku. Kalimat mengendaraiku. Anakku tadi sedang mengendaraiku. Menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan cucunya disebut dengan kata anak. Anakku sedang mengendaraiku dan aku tidak suka kalau untuk menyuruh dia turun sampai dia puas. Coba. Itu imam yang di yang diganggu. Kalau imam yang diganggu makmum akan ikut. Kalau imamnya misalnya duduk anaknya di atas, kan nggak bisa bangkit. Kalau bangkit anak terjengkang. Nah, begitu. Kalau imam nggak bangkit, makmum bisa bangkit. Atau makmum itu suruhan anak kecil itu suruh suruh keluar, kan nggak bisa itu imam. Nah, demikian para ikhwatiddin. Jadi kalau anak itu ganggu yang begitu, makanya tidak boleh mengusir anak-anak dari masjid. Anak-anak itu diberi pendidikan, diberi diberi ya, diayomi, kemudian di diarahkan itu anak-anak. Namanya anak-anak. Demikian para ikhwatiddin Allah iyyakum. Makanya kalau teman-teman nanti jadi imam, imam masjid, imam apa tauhid, itu juga harus perhatikan masalah-masalah seperti ini. Jangan kemarin berapa tahun yang lalu di lapangan Merdeka sedang sholat hujan lebat, imamnya baca panjang terus, makmumnya pucar kacer di belakang. Ya kalau ikonnya kalau akot apa namanya pakai telekung hujan basah lebat gimana? Itu pun kan santai saja. Eh, ya dia pakai tribun. Yang makmumnya enggak. Nah demikian. Ya lah kalau wahat inna atau inna kan dia selesai segera selesai. Ya tambah lagi, tambah lagi. Baca Al-Baqarah pula dia mana tahu kan? Menunjukkan dia itu khusyuk. Enggak, enggak, enggak laku di sini. Ya, dalam masalah ini enggak laku. Artinya makmum tetap melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Waktu itu dia sebagai pemimpin dan makmum adalah sebagai rakyatnya. Jangan sur-sur sendiri. Gitu. Nah, demikianlah Islam bagaimana mengajarkan seorang pemimpin itu untuk apa namanya? Untuk untuk memperhatikan rakyatnya ya dalam sholat untuk memperhatikan imamnya makmumnya apakah ada yang sedang sakit, apa yang ada yang sudah tua, apakah ada yang masih anak-anak dan seterusnya. Mungkin juga antum masih ingat ketika Rasulullah SAW berkata, aku tadinya ingin memperpanjang bacaan sholatku, namun aku dengar ada anak-anak yang sedang menangis. Maka akhirnya aku pun baca, aku ringkaskan sholatku karena khawatir nanti ibunya eh, nggak khusyuk terhadap mendengar tangisan anaknya. Nah, demikian. Baik anaknya itu berada di masjid maupun ada di rumah yang suaranya sampai ke masjid, ya, tetap saja mengganggu seorang ibu. Demikian. Mengapa dikatakan seorang ibu? Enggak. Kenapa Rasulullah mengatakan karena saya khawatir bapaknya nanti nggak khusyuk? Kenapa? Hah? Ini kalau yang pernah jadi bapak tahu kenapa? Ngaku bu? <laughs> kenapa bu? Hah? Jawab loh. <laughs> Kenapa? Kenapa yang dikatakan ibunya? Hah? Karena emang ibu itu lebih perhatian pada anaknya. Kalau ayahnya itu urusan mamanya kan. Gitu. <laughs> urusan mamanya itu bukan kita. Gitu. Nah, itulah. Ya memang dari dulu begitu para ekofidin. Ya. Begitu. Emang tabiatnya sudah begitu. Wataknya memang begitu. Kemudian kita lanjutkan. Al-khuruj ila shalah masyian, keluar ke musola itu dengan cara jalan kaki sunahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Rafi' Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-aidaini masyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada dua hari raya, maksudnya keluar melaksanakan salat Id dengan cara jalan kaki. Nah, dengan cara jalan kaki sunnahnya menuju lapangan itu jalan kaki bukan berkendaraan. Jadi kalau kita kira-kira mampu untuk mencapai tempat sholat itu jalan kaki, jalan kaki. Tidak usah berkendaraan karena sunnahnya itu berjalan kaki. Namun para evakuatif sekali lagi, antum harus perhatikan inti inti daripada pelaksanaan ibadah itu adalah sholatnya, bukan jalan kakinya. Jangan antum memantau misalnya Johor, kepingin sholat di Tahabang Merdeka, ini jalan kaki. kita antum sampai sana orang sudah bubar. Dapat sunnah jalan kaki, sholatnya nggak dapat. Apa gunanya? Ya berkendaraan. Ya kalau sampai dikhawatirkan tidak tidak uh, tidak dapat sholatnya. Demikian. Jangan sampai uh, lebih memperhatikan jalan kakinya, walaupun nanti sampai sana orang sudah sudah tayat akhir. Itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syari. Jadi tetap intinya adalah sholatnya, kalau memang kira-kira mungkin dicapai dengan jalan kaki, maka berjalan kaki itu lebih abdol. Kalau tidak, maka silahkan berkendaraan. Saya lagi, karena ya ilal aidain masya Rasulullah SAW keluar melaksanakan sholat Aid dengan cara jalan kaki. Kemudian tahlil wa takbir di sawatil murtafi hatal musalla. Tahlil dan takbir dengan suara yang kuat hingga sampai hingga di lapangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hin yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-musalla bahwasanya Nabi sallam keluar pada hari Idul Fitri dengan bertakbir pada hari Idul Fitri bertakbir mulai beliau keluar dari rumahnya hingga sampai ke musola jadi hingga di musola disitulah beliau mengumandangkan takdirnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar, karena ya fi aidaini rafi'an sautahu bitahlil wa takbir. Beliau keluar pada dua hari raya dengan menguatkan suaranya mengumandangkan tahlil dan takbir. Ini yang kita sebutkan tadi, di mana sunnah yang tidak ada khilafiyah di kalangan para ulama memandangkan takbir adalah dari mulai keluar rumah sampai ke musola ya sampai ke musola adapun pada malamnya itu banyak khilafiyah di kalangan para ulama termasuk juga malam Idul Fitrinya demikian Adapun untuk Idul Adha tentunya masih bertakbir hingga hari akhir hari tasyrik sebelum matahari terbit ter, eh, terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada musola qabla salatil Id, tidak salat sebelum salat Id. Artinya tidak ada salat sunnah, satu salat sunnah pun sebelum kita melaksanakan salat Id kecuali jika salat Idnya dilaksanakan di masjid. Kita salat bayar masjid. Namun kalau salatnya di tanah merdeka misalnya, maka tidak ada salat tahiyat lapangan merdeka. Jadi tidak ada sunnahnya. Sholat lapangan apapun nggak ada. Apalagi kalau biasanya kan kaum muslimin itu kebanyakan kita itu dilapaskan. Ya. Maka lain-lain lapangan, lain lain niatnya. Lapangan merdeka, lapangan benteng, nanti lain lagi niatnya. setelah itu usolli apa? Usolli sunnat tahiyat lapangan benteng kalau jadi benteng. <laughs> Kalau repotnya kalau lapangannya nggak ada namanya ya. Jadi tidak ada satu sholat pun, maksudnya sholat sunnah pun pada uh, sebelum sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Sa'id anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la <clears throat> yusalli qabla al-'isyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada salat tidak ada salat apapun sebelum salat Id. Fa'idha roja ila manzilihi sholat rokaatain Namun apabila beliau pulang ke rumahnya, barulah beliau sholat dua rakaat. Nah, jadi pulang ke rumah, baru di situ ada sholat dua rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Said Al Khudri. Kemudian ada mul adzan wal iqamah lil aid. Pada sholat id tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan dari Jabir lam yakun katanya lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha tidak ada adzan dan tidak ada adzan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Rafi' Karena yakhruju ila di masyian wa yusalli bighairi adan wala iqamah. Beliau keluar ke salat Idul Fitri Idul Adha dengan cara jalan kaki dan beliau salat tanpa adan dan tanpa ada iqamah. Demikian para fakir. Ya karena adan dan iqamah itu merupakan satu ibadah yang berkaitan dengan ibadah tertentu. Tidak bisa kita kaitkan adzan dan iqamah dengan satu satu apa namanya satu satu event tertentu ataupun satu e, keadaan tertentu kecuali dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya maka tidak ada. Ya. Bahkan sholat yang masih dalam ruang lingkup sholat yaitu sholat id tidak ada azan dan tidak ada ikomahnya Bagaimana mungkin haji itu disolatkan eh di diadankan? Ya. Bagaimana? Tidak ada dalilnya sama sekali. Nah sekarang itu jangankan haji masuk kuburan pun harus diadankan. Padahal mungkin yang mayat itu nggak pernah sholat sama sekali. Demikian para ikhwan ini yang merupakan e, bid'ah ya mengadankan. Ada yang keluar dari rumah, ada yang ketika naik tangga pesawat, nah, macam-macam. Ada yang ketika keluar rumah, ada yang ketika naik tangga pesawat. Mungkin ketika tutup pintunya komatnya. ya mungkin pada satu hari nanti begitu. Ya, mungkin pada satu hari nanti begitu karena tidak ada apa namanya. e, kalau zaman dahulu mungkin pada awal-awal Islam mungkin abad pertama, abad kedua, abad ketiga, kalau ada orang naik haji di kan apa ini? Tapi kan sekarang nggak menjadi pertanyaan apa ini? Ya, sudah satu hal biasa. Bisa saja nanti kita sebarang siapa yang mau pergi taklim, keluar belajar, azan dulu. Muncul hal-hal yang aneh-aneh. Demikian para ekafidin yakuluna ma la ya'lamun wa ya'lamuna ma la yu'marun. Mereka berbicara dengan apa yang tidak pernah diamalkan dan mereka melakukan dengan perkara yang tidak pernah diperintahkan. Itulah dia. Jadi sholat id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Walaupun kalau dia niatnya untuk bagus niatnya supaya orang siap-siap untuk komat misalnya, kan siap-siap untuk berdiri begitu. Supaya meluruskan safnya. Para yang saf itu kan merupakan hak imam dan imam sebenarnya yang memberi komando. Bukan komatnya. Nah, sekarang itu banyak yang imam itu begitu selesai ikomat, dia pun sudah Allah la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia sudah mulai standby di Allah Akbarnya tanpa mempedulikan bagaimana safnya di belakang. Ini salah. Pada Abdullah bin uh, Umar bin Khattab meluruskan safnya itu bahkan dengan pedang. Tahu saf luruskan pakai pedang tapi nggak dibacok. Artinya diluruskan begitu. Menunjukkan staf itu diluruskan benar. Kemudian para hafidin azza wa iyyakum, taqdimu shalah qabla khutbah. Mendahulukan salat daripada khutbah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas Kata Ibn Abbas, syahidu al-Aid ma Rasulillah sallallahu alaihi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu fakulhum kanu yusalluna qabla khutbah." Aku ikut aku ikut serta dalam salat Id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar serta Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Seluruh mereka melaksanakan salat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Kemudian ada mutikhadul mimbar di khutbah al tidak mengeluarkan mimbar, tidak menggunakan mimbar khatib pada sholat id tidak menggunakan mimbar ya tidak menggunakan mimbar salah, salah, salah seorang khalifah waktu itu e, Malik bin Marwan kalau tidak silap yang pertama kali menggunakan mimbar lantas di, di dikritik keras oleh salah seorang sahabat ketika ketika itu karena Rasulullah tidak pernah tidak pernah e, mengeluarkan mimbar untuk melaksanakan khutbah id Lantas para hafidin, ada selanjutnya taksisul imam an-nisa bil mau mau'izah. Imam itu memberikan nasihat khusus untuk kaum wanita. Ini yang juga jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim dari apa dari Jabir Anna Nabi sallam qama fa bada bis shalah. Nabi sallam berdiri dan memulai salat. Suma khataban nas ba'du. Kemudian setelah itu beliau memberikan khutbahnya. Falamma faragha Nabi sallam ketika beliau selesai memberikan khutbahnya kepada kaum laki-laki, nazala. Beliau turun. Beliau turun perhatikan ya. Beliau turun lantas beliau mendatangi kaum wanita dan mengingatkan kaum wanita. Ya, mengingatkan kaum wanita dan beliau bertelekan dengan Bilal waktu itu. Demikian. Kata-kata beliau turun ini sepertinya menunjukkan beliau berdiri di atas mimbar ya. Setelah beliau memberikan wejangan kepada kaum laki-laki, beliau pun turun dan mendatangi kaum wanita. Turun di sini para evapidin bukan berarti mimbar. Bisa saja memang eh, tem, sebuah tempat yang ditinggikan, tempat imam atau, ataupun tempat khatib memberikan khutbahnya bukan harus mimbar demikian ya nah. kemudian beliau mendatangi kaum wanita disinilah Allahu alam bisawab munculnya perbedaan pendapat tentang apakah khutbah itu sekali atau dua kali memang ada disebutkan bahwa Rasulullah memberikan khutbah dua kali hanya saja para kafirin azza dua kali itu bagaimana dua kali ini ya sekali untuk kaum laki-laki dan sekali untuk kaum wanita. Karena tempat wanita dan laki-laki itu berjauhan. Kalau suara yang natural itu tidak sampai kepada kaum wanita. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada mikrofon dan itu sudah bisa mewakili uh, tidak tidak harus mendatangi jamaah kaum wanita. Namun nasihat khususnya tetap disunahkan untuk diberikan kepada kaum wanita. Ada nasihat khusus Ya, di samping nasihat umum, nasihat khusus. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan kaum wanita. Sampai sholat id pun diberikan khutbah khusus untuk kaum wanita. Kemudian ada muzabih eh, al-udhiyah illa ba'da salat id tidak menyembelih korban kecuali setelah sholat id ini Bagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, barang siapa yang melaksanakan ini maka telah melaksanakan sunnah kami dan barang siapa yang melakukan sebelumnya maka itu adalah korban yang disembelih untuk daging untuk keluarganya saja bukan korban bukan uh, sembelihan korban kemudian para hafidin rujuk min tariqil akhar kalau pulang menempuh jalan yang lain ini juga adabnya yang perlu kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari dari Jabir karena Rasulullah SAW yang mulai kana yaumul aid Nabi Sallam pada hari Id beliau pulang dari jalan yang lain. Dalam hadis yang lain, karena kuju, karena yakhruju ilal Id masyian. Beliau keluar melaksanakan salat Id dengan cara jalan kaki. Wa yusalli bi wal Beliau salat tanpa adan dan tanpa iqamah. Tsumma yarji'u pitorikin fi tariqin akhar. Kemudian beliau pulang melalui jalan yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Rafi. Demikian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum lebih kurang tentang adab pelaksanaan salat Id. Ya. Kita ulang sedikit ya, kita review sedikit. Pertama, mandi, memakai pakaian yang bagus, memakai wangian, kemudian uh, Idul Fitri makan dulu kalau Idul Adha pulangnya baru makan Kemudian keluar rumah dengan cara jalan kaki sambil bertakbir. Kemudian sholat tanpa ada sholat sunnah sebelumnya lagi, tanpa ada azan dan tanpa iqamah. Kemudian uh, mendahulukan sholat, baru kemudian khutbah. Khutbahnya pertama kepada kaum laki-laki, kedua khusus untuk kaum wanita dan pulang menempuh jalan yang lain juga dengan berjalan kaki. Itulah lebih kurang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Id. Demikianlah para hafidin garis besarnya tentang masalah adab ini. Ya, sekali kira itu saja. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa muslimin wal <clears throat> Hari apa jatuh hari raya Idul Idul Adha dan hari apa puasa hari Arafah. Para khafidin Idul Adha antum melaksanakannya kapan? Saumukum yauman tasumun wa fitrukum yauman tuftirun wa wal wa abha yauman tudahun eh, puasa kalian pada hari orang ramai berpuasa, lebaran kalian pada hari orang ramai berlebaran, dan hari Idul Adha kalian juga pada hari orang-orang ramai melakukan sholat Idul Adha ataupun berkorban. Itulah laksanakan. Jadi Idul Adha sekali lagi itu merupakan Idul Adha dan Idul Fitri merupakan satu syiar Islam yang menunjukkan bagaimana persatuan kaum muslimin oleh karena itu berkaitan dengan dikaitkan dengan kebanyakan kaum muslimin. Kalau sudah kebanyakan itu berarti berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat. Kalau tidak ada pemerintah pasti tidak akan pernah ada kesamaan. Makanya mereka yang menyempal dari keputusan ini, mereka akan punya pendapat masing-masing. Ada yang melihat bulan, ada yang melihat pasang surutnya lautan. Makanya ada yang uh, dua hari sebelumnya, ada yang eh, dua hari setelahnya, macam-macam. Ya, menurut hitungan mereka masing-masing. Menurut uh, jamaah mereka masing-masing. Nah, demikian para ekafidin. tentu ini tidak dibenarkan. Hanya saja <clears throat> puasa pada hari kalian berpuasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Adapun puasa Arafah Sunnah puasa Arafah adalah pada hari orang-orang sedang wukuf di Arafah. Dan masalah ini ditanyakan, sudah ditanyakan dalam buku Lajnah Daimah. Buku Lajnah Daimah itu ada sekitar berapa jilid ya? Sekitar 13-15 jilid. Ditanyakan masalah ini. Tentang masalah puasa Arafah. Di mana berbeda tanggal dengan negerinya. Kapan dia puasa Arafah? Jawaban daripada Lajnah Daimah bahwasanya mereka melaksanakan puasa pada saat orang wukuf di Arafah. Adapun hari raya ini bersama orang ramai. Karena sunnahnya itu puasa Arafah tidak berkaitan dengan tanggal setempat, tapi berkaitan dengan hari ketika orang wukuf. Bagi yang tidak haji disitulah dia disunahkan untuk berpuasa. Muncul polemik lain, ya, ya Ustadz, gimana kalau tempat yang berbeda jam, 12 jam. Kapan Arafahnya? Ketika orang wukuf dia masih tidur. Ketika orang selesai wukuf baru dia bangun. Berbeda 12 jam. Gimana jawabannya? Hmm? Di daerah mana itu yang bedanya 12 jam dengan Saudi Arabia? Kalau nggak tahu jangan tebak-tebak. <laughs> Pasti ada daerahnya ya, walaupun di laut mana misalnya ya pasti ada itu Anda sebagaimana Pak para hafidin kalau dalam masalah seperti ini ya saya nggak bisa jawabnya mengapa saya berada di negeri yang nggak 12 jam gimana jadi kalau antum bertanya masalah itu nanti saja ketika antum berada di negeri yang 12 jam bedanya Memang ini pertanyaan masuk akal ya, masuk akal dan bukan satu hal yang dibuat-buat enggak. Apakah sebelumnya atau sesudahnya? Demikian para fikih. Ustaz, Ustaz kan ada tah, ada tuh. Ustaz kan, kan, kan ada tuh. Oh, Ustaz, kan ada tuh. Iya. <laughs> Imam sholat terawih. Dia mimpin sholat dengan sangat cepat. Itu Ustaz bagaimana sholat sholatnya Ustaz? Wah, Ini kalau nggak nggak tahu penggalan-penggalan seperti kucing makan tikus mati di dapur itu. <laughs> kucing yang mati atau tikus yang mati atau di dapurnya yang mati nggak tahu. Ya kalau cepatnya sampai tidak mempedulikan tomak ninah, tinggalkan aja imamnya. Karena sholatnya nggak sah. Misalnya antum masih takbirnya untuk ruku, tiba-tiba antum tengok dia sudah sujud. Gak ada tomak ninahnya, tinggalkan. Tapi kalau cepat itu masih ada tomak ninahnya, usahakan me, me, apa namanya, me, menstabilkan atau menyesuaikan. Nah, demikian. Jadi tomak ninah itu apanya? Standarnya ya. Apakah bersalaman pada Idul Fitri termasuk bid'ah? Karena itu terjadi terus menerus. Para salaman itu ya, bersalaman itu merupakan salah satu sunnah yang sifatnya umum. Ya, sunnah yang sifatnya umum. Tidak ada pengkhususan. Sama seperti memaaf-maaf, memberi maaf, maaf-maafan. Demikian juga saling berkunjung. Dalam kitab adab ini, mengusul adab islami ya, yang saya terjemah ada adab islami, itu disebutkan salah satu adabnya adalah bertemu dengan berjabat tangan dan seterusnya. Namun permasalahannya bahwasanya me, bertemu itu adalah sifatnya umum. Ya, tidak harus Idul Fitri dan tidak harus Idul Adha, sifatnya umum. Jangan dikait-kaitkan dengan harus pas lebaran baru dia mau salaman. Ya, demikian. E, sama seperti berkunjung pada Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan nggak ada kunjung-kunjungannya, Hmm. Itu juga para ekofidin. Ya. Jadi sifatnya lebih umum, tidak berkaitan dengan Idul Fitri. Hanya saja masalah berkunjung ini dia lebih spesifik. Pertama, kesiapan orang yang dikunjungi. Kesiapan orang yang dikunjungi. Orang itu lebih siap dikunjungi ketika dia hari raya. Makanya dia ada persediaan sirup, kue dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita katakan bid'ah. Apakah ada ulama yang mengalami tidak? Ada. Di antara Syekh Al-Bani rahimahullah. Bahwasanya menyatakan sunnah berkunjung pada Idul Fitri itu adalah bid'ah. Namun ini sulit terima secara mutlak. Kalau dikatakan bid'ah mutlak itu nggak bisa. Ya, tidak bisa. Bagi ikhwan-ikhwan yang lebih cenderung pada pendapat Syekh Al-Bani mengatakan bid'ah, dia nggak boleh menyediakan kue di rumahnya. Kenapa pas Idul Fitri dia sediakan kuenya? Bid'ah, tapi ketika orang berkunjung ada kue juga. Itu kan artinya dia ikut melegalisir, ya, meridoi kebidahan yang berlaku di rumahnya. Kalau kita diusir, ini bidahan ini keluar. <clears throat> yang anehnya itu kadang-kadang dia akan bidah, kalau ke tempat emaknya, mertuanya kunjung juga. Nah itu, ke ikon-ikon bidah, tapi kalau mertua enggak, takut dipecat. <laughs> Jadi dia demikian ya. Jadi itu ada kalau berkunjung itu lebih spesifik lagi. Syaratnya ada Waktu itulah kaum muslimin lebih siap dalam menerima tamu beda dengan hari-hari yang lainnya. <clears throat> Demikian. Tapi jangan dikatakan sunnah. Itu bisa jadi bid'ah hari ini. Kapan kita mulai puasa sunnah? Seandainya hari Selasa Arab sudah hari raya. Ini sudah dijawab tadi ya. Uh, puasa hari Arafah itu adalah puasa sunnah ya sunnah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim siyamu yaro siyamu yawma arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah puasa hari arafah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya Bagaimana sikap kita bila menjadi imam setelah sholat fardu hari-hari tasyrik Imam bertakbir sementara makmum mengikuti seolah-olah dikomandoi Ya antum takbir aja, tidak harus dikomandoi. Ustaz, apakah sholat Idul Adha atau Idul Fitri harus dilaksanakan di lapangan? Iya. Ya sunnahnya itu di musola. Dari tadi kan ceritanya Rasulullah pergi ke musola. Musola, musola nggak disebutkan masjid. Beliau melakukan sholat di masjid jika jika terjadi hujan. Hujan turun barulah beliau sholat di masjid. Tapi mengapa? uh, sepertinya lebih umum lagi sekarang itu masalah di masjid. Perlu untuk ketahui dari mana pendalilannya. Mengapa ada pendapat seperti itu? Pendalilannya para ikhwatiddin bahwasanya dahulu masjid itu sempit. Ya. Dahulu masjid sempit sehingga kalau laki-laki keluar, wanita keluar, semuanya tanpa terkecuali keluar. Termasuk yang wanita haid nifas semua dibawa keluar, tidak akan muat masjid. Kemudian wanita haid juga eh, kita apa nak terlepas dari masalah khilafiyah, bolehkah mereka masuk ke masjid? Mereka juga harus ikut serta. Nah, demikian. Karena tidak cukup, maka dibuatlah di lapangan. Kalau hujan, ya bagaimana lagi? Nggak mungkin mandi-mandi hujan di lapangan sambil sholat. Maka di, di masjid. Demikian. Dari situ pendalilan. Tapi anehnya sekarang itu, udahlah musolanya, masjidnya sempit, masih dipaksakan sampai pakai-pakai terata, padahal di belakangnya ada ada lapangan. Jadi sudah nggak karuan lagi pendalilannya. Kalau masih eh, yang pertama tadi mau di masjid juga pakailah pendalilan yang pertama tadi sempit ada masalah dan seterusnya ya tapi kalau masjidnya besar misalnya menampung seluruh kaum muslimin silahkan misalnya pakailah pendalilan ini jangan jadi kacau dia jadinya pedagangnya. Bagaimana? Jam berapa? Tiga tiga. Eh, kita lanjutkan lagi. Ustaz, apa saja sunnah di bulan Dhul Hijjah? Apa hukumnya sholat id yang dilaksanakan di masjid? Apa saja sunnah bulan Dhul Hijjah? Para khafidin jalla yang sebuah hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari di mana Rasul, uh, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang. Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh melebihi ma'amal soleh dilakukan pada hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wala jihad?" Bahkan jihad Rasulullah, wala jihad, bahkan jihad. Illa rajulan illa rajulan zahaba bi nafsihi wa malihi wa lam yarji biha bima syai'a. Kecuali seorang yang pergi jihad membawa dirinya dan hartanya dan tak pulang bawa apapun. Hartanya nggak pulang, nyawanya nggak pulang juga. Mayatnya yang nggak, mayatnya yang pulang. Kalau ini bari masih lebih baik dibandingkan amalan soleh yang dilakukan oleh pada hari Idul Adha. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan fa'aksiru fiha tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak zikir, perbanyak tahlil, takbir dan tahmid pada 10 hari dulu Hijjah. Oleh karena itu dalam surah Al-Fajr disebutkan wal fajr walayalin asyar demi fajar walayalin asyar dan hari yang 10 Ibnu Abbas dan Mujahid menyebutkan yang dimaksud dengan hari yang 10 adalah Asyara hijjah, 10 hari di bulan hijjah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, eh, man man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah atas nama makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, berarti makhluk ini punya keistimewaan seperti watin wa zaitun, wa turisinin wa hadzal abin, itu kan merupakan sumpah demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi uh, negeri yang aman maksudnya demi Mekah, demi Tursina, ini berarti makhluk yang dijadikan Allah sebagai sumpah menunjukkan keistimewaan. Tin dan zaitun berarti tidak sama dengan pohon-pohon yang lainnya. Nah, demikian para evangelis. Termasuk juga 10 hari bulan Dzulhijjah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah wal fajr walayalin asyr. Demikian juga dalam soal haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadkurullah fi ayyami ma'lumat" dan dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas menyebutkan hari yang telah ditentukan adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi memperbanyak amal soleh pada 10 hari di bulan Zulhijjah itu disunahkan. Lebih disunahkan lagi pada hari Arafah yaitu puasa. Ini ibadah khusus jadi. Namun selebihnya itu adalah ibadah ibadah umum. Untuk yang berkorban dari mulai satu Hijah tidak boleh dia menggunting rambutnya, kukunya dan kulitnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal hijjah wa arada ahadukum ay yudhi fala ya-, fala yamassanna min sya'ri wa afarihi." Barang siapa yang sudah melihat bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, janganlah dia menggunting rambutnya dan kukunya. Dalam riwayat yang lain min, min basyarihi syai'a dari kulitnya sedikit pun. Hatta yudhi hingga dia menyembelih korban. Ini khusus bagi yang berkorban. Ustaz kapan seharusnya puasa Arafah? Sudah hilang. Jawab. Assalamualaikum Ustaz apakah kerudung muslimah yang sebenarnya harus sepanjang betis seperti yang dipakai akhwat salafi Lalu bagaimana dengan akhwat yang lain yang tidak memakai kerudung seperti mereka Namun sudah cukup menutupi dada mereka seperti akhwat dari jamaah lain-lainnya Apakah yang demikian tidak memenuhi syariat, syarat, padahal sudah menutupi dada, e, namun tidak panjang sampai betis? Ya, mengenai mengenai jilbab para kafirin, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayuhan nabi yukul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna ala juyubihinna." Wahai Nabi, katakan kepada istri kamu, putri-putri kamu dan wanita-wanita muslimah supaya mereka merendahkan jilbabnya di atas kantung-kantung mereka. Kantung mereka itu maksudnya susunya. Jadi dadanya. Jadi kalau dia sudah melewati dada, ya apakah e, sampai batas perut misalnya itu sudah sesuai dengan syariat. Tentunya setelah dia pakai baju panjang, jangan dia pakai kerudung sampai perut di bawahnya pakai lepis. <laughs> ya, tentu tidak demikian. Dia sudah pakai kerudung, eh, sudah pakai baju panjang, kemudian pakai kaos kaki ya, panjangnya pun bukan panjang panjang seperti setengah betis yang dilakukan oleh yang ikhwan-ikhwan. Karena sebagai umahat ada juga yang baju setengah betis. Sebalik. Akhwat itu di bawah betis, bukan setengah betis. Nah, kemudian kalau masih nampak juga pakai kaos kaki, baru dia pakai kerudung sampai perut juga boleh, ya. Artinya sudah memenuhi syarat dan dan lengannya tertutup sampai pergelangan tangan sampai per, pergelangan tangan itu sudah cukup artinya sudah cukup memenuhi syarat begitupun kerudung yang dipakai dan yang lebar yang dipakai yang menurut orang itu jangan yang transparan jangan dia pakai baju kurung tapi plastik misalnya kan apa juga dari dari luar jadi jangan transparan tetap dia lebar dan fadoh lebar dan tidak transparan demikian ya. Tapi kalau dia mau, bagaimana dengan kalau sampai menutupi pinggul misalnya, itu akan lebih sempurna. Yang namanya menutup aurat, semakin menutup itu semakin sempurna. Demikian para itu. Jadi para akhwat juga ketika melihat ada umat-umahan atau akhwat, terutama akhwat yang baru, ketika dilihat kerudungnya pendek, jangan sampai dia melihatnya pakai ujung mata. Lirikannya itu mengerikan. Iya. Sinis ini sudah tiga kali, sudah banyak sering ngaji masih gitu juga. Pakai ujung mata nengoknya. Itu kan kalau ibu-ibu ditengok pakai ujung mata, itu perasaannya gimana begitu? <laughs> iya. Kalau laki-laki antum nengok ujung mata, eh mata mi bang, <laughs> mata mulai kan begitu. Tapi kan betul nggak begitu beda. Mau ujung mata, tengah mata, laki-laki nggak begitu gitu peduli kali. Tapi perempuan itu kalau digitu kan, ya itu terasa sekali mereka. Perasaannya itu lebih ke depan. Laki-laki kan akalnya lebih depan di kan. Apa urusan saya mau tengok-tengok? Mungkin tertarik. Gitu. <laughs> Ustaz, bolehkah kita membaca ini ada apa namanya? Berapa pertanyaan ya? Satu aja saya ambil. Ustaz, berapa bolehkah kita membaca baca ruku dan sujud ketika Wah, itu udah mulai Bolehkah kita membaca-baca ruku dan sujud ketika sholat lebih dari tiga kali? Bolehkah kita membaca-baca ruku dan sujud? Boleh para kafirin antum lihat lihat dalam sifat sholat Syalban rahimahullah di mana beliau rukuknya rukuknya beliau membaca uh, dalam rakaat pertama soal Baqarah, An-Nisa al, dan Al-Imran. Dan beliau ruku waktunya itu sam, hampir sama dengan berdirinya. Kalau dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, selesai kan? Itu tandanya apa? Beliau ulang-ulang. Tandanya beliau ulang-ulang sampai saat mirip. Nah, kalau kalau berdirinya misalnya setengah jam, ya rukuknya sekitar 20 menit. Nah, 20 menit ada yang baca soal Baqarah kan nggak mungkin. Bacaan bacaan sujud atau ah, bacaan ruku. Nah, demikian juga ya dengan sujud. Jadi boleh diulang-ulang. Bagaimana makmum yang bagaimana makmum yang masuk di sholat Idul Fitri adha apakah boleh mengganti setelah sholat karena tertinggal? Masbuk ya di sholat Idul Fitri adha apakah boleh mengganti yang karena tertinggal? Artinya dia nggak apa ya masbuknya ini nggak nggak begitu dia sampai khatib lagi khutbah begitu nggak dapat misalnya. Iya kalau dia dapatnya rakaat kedua maka dia ikut imam disebut imam. Imam kan hanya lima, lima, lima takbir. Maka dia juga lima takbir, jangan ditambah dua takbir. Jadi tujuh. Dia tetap lima takbir, kemudian dia tambah rakaat kedua ya tetap lima takbir. Nah demikian. Ya. Tapi kalau dia dapatnya hanya tahiyat akhir misalnya karena jalan tadi dapat tahiyat akhir, Iya dia seperti biasa. akad pertama tujuh takbir, akad kedua lima takbir. Kalau nggak dapat sama sekali, ya sudah nggak usah sholat hmm. ya masih ada dua menit Tolong jelaskan bagaimana cara doa yang dengan sunnah. Wah ini belum pernah kita pelajari satu kajian masalahnya gimana? Jelaskan. Ustaz kapan kapan sahnya kita melaksanakan puasa yang mana kita pilih sholat id di masjid dekat berlapangan tapi jauh dari rumah sholat, sholat id itu di, di lapangan apa ada dalilnya Ustaz bagi yang ikut berkorban disunahkan untuk tidak mencukur kumis dan memotong kuku ya bukan mencukur kumis dalam kitab sholat sahih sunnah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan rambut karena ada disebutkan yang masan nabi sya'rihi Wafari janganlah dia potong rambut dan kukunya. Yang dimaksud dengan rambut adalah semua yang bentuk rambut yang tumbuh di tubuh kita. Dari mulai rambut, alis, apalagi e, kumis, pelipis, jenggis, <laughs> jenggot, apalagi eh, jenggot apalagi ya? E, bulu-bulu Roma misalnya, bulu ketiak, bulu kaki, bulu sekitar kemaluan itu semua termasuk. Ustaz, seperti apakah pernikahan yang dilakukan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Kalau yang atau masuk pernikahan sembunyinya adalah nikah kawinnya, ya semua orang kawin sembunyi, tidak depan orang ramai. Tapi yang atau masuk dengan nikah, nikah ada akadnya, ya, akadnya, akadnya tidak ada akad yang sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada akad sembunyi-sembunyi. Mungkin yang dimaksud adalah nikah siri Nikah siri di dalam bahasa Arab maksudnya adalah nikah yang tak pakai wali. Tapi kalau nikah siri menurut istilah orang Indonesia, nikah yang tak tercatat. Itu dia, yang tidak tercatat di KUA. Itu dikatakan siri. Jadi kalau nikah siri dalam istilah fikih batal, gak sah pernikahannya. Nikah siri menurut e, istilah orang Indonesia itu pernikahannya sah. Jika memang sudah ada suami mahar dan seterusnya. Ya, rukun-rukun rukun-rukun pernikahan. Apakah jika tidak ada pesta termasuk sembunyi? Enggak, ya. Pesta itu para ikhwatiddin ajallahu iyyakum. Hukumnya tidak sampai wajib. Hukumnya tidak sampai wajib. Demikian. Tapi tetap saja yang namanya pernikahan itu e, tahu orang lain. Ya, minimal keluarga-keluarga kan maksudnya ada saksi. Ada saksi. Pesta itu Allah alam bisawab, e, hukumnya sunnah muakkad karena Rasulullah menyebutkan aulim walau bisyat. Buatlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kalau kita kalau seekor kambing nggak wal nggak walaupun itu ya, nggak walaupun itu. Kalau kita uh, pesta lah walaupun dengan seekor ayam atau sebutir telur. Tapi intinya ada makan makannya, ya ada makan makannya. Jadi pesta itu para hafidin acara intinya adalah makan makan. Itu pesta itu. Tidak ada acara-acara yang lain. Kita datang, mengucapkan selamat, makan, pulang. Tidak ada pakai cuci piring pokoknya. <laughs> Itu aja intinya. Makan. Itulah namanya walimah. Nah demikian. Jadi nggak ada juga nggak ngasih sumbangan itu. Nggak ada ngasih sumbangan, nggak ada acara sumbang-sumbang menyumbang nggak ada di situ. Itu bukan acara merapi. Bagaimana hukum bersumpah dengan Al-Quran? Nggak boleh bersumpah dengan Al-Quran. Adapun orang pegawai negeri yang disumpah begini, <laughs> begini ya? Ini bukan Quran. Bukan begini enggak. Begini itu kan budayanya saja. Kalau begini sumpah harus begini kan? Jangankan satu Quran, tiga lusin digini kan itu korupsi dia. Itu berapa kali pejabat-pejabat tuh digini kan di kepalanya Quran itu. Yang terakhir, yuk Allah panjangnya. Ustaz lebih baik mana sholat di tempat terdekat masjid atau mencari tempat yang lebih jauh dari sholat yang belakang, lapangan ya? Ustaz sekarang ini banyak sekali produk yang mengandung pewangi Misalnya deterjen, pelembut, pakaian Apa boleh seorang wanita memakai pakaian yang masih menyisakan bau wangi Dan dari bahan-bahan tersebut Para kalau memang wanginya itu keluar sampai bisa tercium orang-orang lain itu dibolehkan termasuk ketika mau apa mau mestrika pakai kispray, kispray, kispray, kispray, kispray, kispray, kispray. Nah, demikian. Tapi tidak dibolehkan evakuasi ya. Jadi apa namanya? Uh, itu bagi kaum mentah. Bukan berarti para akhwat ini harus bau. Enggak. nggak pakai wangi-wangi berarti harus bau, enggak. Kamu nyuruh bau. Tadi makanya kita sebutkan mandi harus mandi, jangan nggak mandi. Kadang-kadang akhwat nih udahlah jilbabnya tebal, panjang. Makanya kalau dia nggak pandai-pandai jaga keringatnya atau tak pakai deodoran lah begitu itu bau luar biasa. Karena kalau rumah saya itu tempat markasnya akhwat, kalau udah di situ sebentar saya lewat di situ lain tuh ruangan, ruangan. <laughs> Nah demikian. Jadi para akhwat tuh harus yang segar dan tidak tidak tidak wangi namun bukan bau gitu. Tidak wangi namun bukan bukan bau. Dan jangan itu kan merupakan satu dakwah juga kepada orang lain. Terkadang kan ada yang pakai jilbab terlihat kumuh begitu. kok kumuh kalau yang salafi ini. Ya, pakai jilbab itu seharusnya kan rapi, serika begitu. Jangan sampai para akhwat kita seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada lah saya tengok akot-akot yang kumuh-kumuh. Itu merupakan satu dakwah juga kepada kaum muslimin yang lainnya ya samping tadi juga kalau ada afat yang jilbabnya pendek ya jangan jangan terlalu sentimen sekali <laughs> kan begitu melihat dengan sudut mata karena ini merupakan dakwah kelemah lembutan tetap e, merupakan dasar dakwah asalafi ada dakwah Islam apalagi orang Indonesia itu kalau dilembutkan itu apa namanya kalau dilembutkan itu bisa tersentuh coba bayangkan waktu Obama datang cuma modal-modal tiga kata pulang kampung nih Bakso? Sate? Enak ya? Udah. Meriah. Langsung dapat sambutan yang hebat. Kita kamu muslimin. Itu aja. Masuk istiqlal dengan buka sendal. Coba. Itu aja. Nggak pakai modal kan? bakso, sate, enak ya, udah semua simpati. Sampai saya tanglong itu, oh saya suka sekali ada ibu-ibu, suka sekali saya nggak Obama ya. Pan hanya mendengar dengan sate, sate bakso enak ya. Kalau saya bilang gitu nggak ada sifatnya orang. itu hati apa namanya? Itu kan kelemah lembutan. Jadi orang Amerika yang tadinya arogan dengan dengan tiga patah kata mulailah pudar ya mulai pudar image orang terhadap orang Amerika gara-gara itu saja sate kerupuk <laughs> enak ya pulang kampung nih coba begitulah para evangelis padahal itu merupakan merupakan dakwah dasar dakwah kaum muslimin sebenarnya nah, demikian berapa banyak yang dibunuhnya hanya dengan tiga kata empat kata selesai semuanya selesai semuanya para evangelis itulah apalagi orang Indonesia jadi di Indonesia ini kasar-kasar jadi tendang orang dari kampung. Nah demikian, bagaimana orang bisa menerima? Demikianlah para kafirin. semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Aku lu kau lihat, wa astagfirullah li walakum, wa inna wal mafarahim, panakallahumma rabbana bihamdik, asyadu wa warahmatullahi wabarakatuh.